Semoga ini semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus memperbaiki perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu hingga ajal menjemput. Kita berada di atas ilmu, di atas basirah, istiqamah dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kita masih membaca pelajaran kita dari kitab Fadlul Islam. Keutamaan Islam. Telah kita baca beberapa ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullah beberapa ayat ini dibawakan yang masing-masing memiliki konteks yang terarah kepada kaum mukminin kepada kaum musyrikin dan juga kepada ahlul kitab dari kalangan Yahud dan Nasara. Ayat yang telah dibawakan di awal yang terkait konteksnya adalah kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Ayat yang mana itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ayat yang konteksnya kepada kaum musyrikin. Ayat yang mana? Qul in kuntum Ya ayuhan nas in kuntum fi syakin min dini fala a'budu alladziina ta'buduna min dunillah Ya qul ya ayuhan nas in kuntum fi syakin min dini ولا أعبد الذين تعبدون من دون الله Ayat yang ditujukan kepada kaum Yahudi dan Nasara Yang mana? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu Rasulih yu'tikum kiflayn min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Allah akan datangkan kepada kalian dua bahagian dari rahmatnya. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian cahaya. Yang kalian akan bisa berjalan dengannya. Dan Allah akan mengampuni kalian dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam ayat ini ada keutamaan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan tersebut ditujukan kepada siapa? Kepada Ahlul Kitab dari kalangan Yahud dan Nasara. Apa keutamaannya? Ibu Salamah Apa keutamaannya? diberikan akan diberikan keutamaan kepada kaum Yahudi dan Nasara. Dua keutamaan. Apa itu? Pahala. Pahalanya gimana? Kaum Yahudi Nasara yang bagaimana yang diberikan keutamaan? Saudara yang beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW setelah sebelumnya beriman kepada para rasul yang diutus kepada mereka. Ada tiga keutamanya. Apa saja? Satu, diberikan pahala ya dua bagian. Ya, diberikan pahala dua bagian. Kemudian yang kedua, Yang kedua apa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya petunjuk. Ya, cahaya petunjuk. Apa ini maksud cahaya petunjuk di situ? Al Al-Qur'anul Karim sebagai basirah, mereka bisa berjalan dengannya. Ketika mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung diberikan dua bagian dari rahmat Allah. Kemudian dijadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka. Eh. Dan di sini terbukti orang-orang yang mempelajari Al-Quran akan tetapi tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi mereka. Ya. Apakah ada orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW tapi mempelajari Al-Quran? Banyak. Orang-orang Barat, orang-orang Kristen, ya sekolah, teologi. Teologi itu apa? Apa teologi? ilmu tentang ketuhanan, teologi Islam. Kalau ilmu agama tentang Kristen namanya Kristologi. Ya. Mempelajari Islam sekedar untuk mengetahui sebagai sebuah pengetahuan. Bukan tuntutan keimanan. Tidak membawa kebaikan bagi mereka. Mereka menguasai Al-Quran. Bahkan sebagiannya justru untuk mengadakan permusuhan kepada Islam. Dicari mana yang bisa digunakan untuk menghantam Islam. kan banyak mereka mempelajari bahasa Arab. Sampai mengetahui perbedaan-perbedaan pendapat. Sebagian mereka mempelajari sejarah Islam yang kaum muslimin juga tidak tahu. Mereka tahu. Ya. Bahkan sebagian menjadi referensi bagi kaum muslimin. Ketika tidak ditemukan lagi, ternyata di tangan mereka ada sejarah tentang perjalanan perkembangan Islam. Tapi lantaran bukan karena keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pengkajian-pengkajian yang mereka lakukan terhadap Al-Quran, mereka tahu maknanya, tapi tidak menjadikan basirah, tidak menjadikan mereka itu terbimbing langkah-langkahnya, jalan yang ditempuh. syaratnya untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ini karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa-siapa yang beriman kepada Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga apa? Akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tiga. Jadi Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. keadilan Allah, kasih sayang Allah terhadap manusia. Ketika mereka mau tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan sekian banyak keutamaan-keutamaan. Nah, di sini juga memberikan kepada kita adanya tergib agar kita tidak menyanyiakan peluang di saat kita ada mungkin kenalan mungkin saudara mungkin teman kerja yang kebetulan beragama Nasara karena kalau agama Yahudi jarang di sini ya ada tidak di Banjar agama Yahudi di Indonesia ada enggak? Kalau di Indonesia ada? Ada ya? Kan nggak diakui. Ya. Ada teman kerja, kenalan, kebetulan orang Nasara, sampaikan. Ya tentunya dengan bahasa sekedar memperkenalkan Islam. bukan menghasut. Kalau menghasut nanti bisa diperkarakan. Jadi dakwah Islam bukan menghasut, tapi menyampaikan tentang busyra, tentang kabar gembira di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam ini ke muka bumi. Itu di sana ada kabar gembira untuk manusia. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau tugasnya sebagai basyira wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira kepada manusia. Sekaligus sebagai pemberi peringatan. Kabar gembira ini kepada siapa? Kepada manusia secara keseluruhan termasuk kaum Yahudi, kaum Nasara. Sampaikan kabar gembira tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyanyiakan amalan yang mereka kerjakan sebagai orang Yahudi, sebagai orang Nasara ketika mereka mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW berupa al-Islam. Tidak disia-siakan. Tidak dihapus. Sementara dosa-dosanya, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi, itu tidak dihitung lagi. Kecuali perkara-perkara yang terkait dengan urusan dengan sesama hamba. Nah, itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga terkandung faedah tentang tauhidullah yang akan menjadi pintu utama dinilainya segala kebaikan-kebaikan yang dilakukan ketika seorang bertauhid seorang menjalankan prinsip tauhidullah maka segala kebaikan-kebaikan yang dilakukannya akan tercatat dan akan dia peroleh akan ditemukan kelak di negeri akhirat oleh karena itu setelah kita memahami hal yang semacam ini. Kita berusaha beramal dengannya. Lalu sebagaimana tahapan seorang menjalani agamanya setelah mengetahui berilmu, beramal, saling memberikan nasihat, bersabar. Saling memberikan nasihat adalah dakwah. Kita bisa menyampaikan hal yang semacam ini, kabar gembira kepada mereka. Bahwasanya di dalam Islam tidak ada kebencian kepada Nasara kecuali kebencian itu ketika mereka menentangi, memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang Nasara mereka tunduk dan mau menerima Islam itu dimuliakan. Jadi keliru pandangan manusia tentang Islam yang dikesankan sebagai agama yang keras, bengis, kejam, haus darah. Keliru. Justru Islam dengan rahmat mengajak mereka untuk kembali kepada jalan yang benar Islam kemudian menjanjikan, menyiapkan kepada mereka sekian banyak keutamaan-keutamaan dan tidak ada permusuhan kepada mereka sepanjang mereka tidak melancarkan permusuhan kepada Islam. Jadi tidak ada permusuhan kepada mereka sepanjang mereka tidak memusuhi Islam. Terlebih lagi apabila mereka memang betul-betul ingin mendapatkan jalan yang benar di dalam Islam akan disambut bahkan semakin menjadi mulia ketika mereka berilmu di dalam Islam dan sudah terbukti di dalam sejarah Salman Farisi radhiyallahu taala anhu menjadi orang mulia di dalam Islam. Setelah sebelumnya berada di atas agama yang lain. Dan juga para sahabat yang lainnya. Itu semua menunjukkan tentang keindahan Islam dan ini yang perlu untuk ditampilkan kepada manusia untuk merubah atau mengikis apa yang telah dibuat propaganda tentang gambaran Islam yang mengerikan. Sesungguhnya tidak demikian. Melihat orang berjenggot angker. Ya. Sementara yang tulisannya angker tidak dibilang angker. angker katanya bir. Bir itu kan baik, kebaikan. Dalam bahasa Arab bir itu artinya kebaikan. Angker bir. Angker itu kebaikan. Allah musta'an. Melihat orang pakai jubah serem. Ya. Ini pemutarbalikan fakta dan tujuan-tujuan untuk penghasutan secara masif, secara kesengajaan, disengaja. Dan itu dilakukan secara terorganisir baik melalui media massa maupun melalui berbagai macam bentuk yang ini akan sangat mempengaruhi opini publik, opini masyarakat. Bahkan kaum muslimin sendiri termakan dengan upaya propaganda yang seperti ini. Maka tugas kita selain beramal dengan sunnah, tetap meskipun dianggap angker, meskipun dianggap serem, tidak boleh kemudian untuk merubah gambaran suram itu lalu kita berubah wujud meninggalkan sunnah karena ingin diterima oleh masyarakat ingin diterima oleh kaum muslimin sehingga berubah wujud dirapikan jenggotnya ditanggalkan jubahnya dan seterusnya ini bukan cara untuk menampilkan Islam. Justru dengan seperti itu Islam akan semakin dikerdilkan dan terisolasi dan terbuang. semakin langka. Generasi yang berikutnya akan sulit menemukan sosok muslim yang utuh dari penampilan lahiriahnya sampai prinsip-prinsip akidahnya. Propaganda tersebut bukan hanya dilancarkan oleh mereka-mereka yang secara terang-terangan berada di luar garis Islam, tapi juga melalui tangan-tangan sebagian kaum muslimin sehingga dibuatlah sekian banyak rumus untuk membenturkan warna Islam agar Islam ada warna lain yang bisa dipilih yang itu lebih mewakili keinginan sebagian manusia untuk menunjukkan adanya Islam sejuk Islam jil dan Islam jin sekarang ini apa itu jin? Jaringan Islam liberal. Kalau jin jaringan Islam Nusantara. Ya. Ada pertalian apa antara jil dengan jin? Jil dengan jin itu beda nama tapi warna yang sama dengan pelaku yang mengusung kerandanya juga sama ya orang-orangnya itu tuh juga yang berusaha mempopulerkan jaringan Islam liberal setelah merasa mungkin kurang respon karena liberal dianggap penuh muatan misi-misi barat Ya muatannya jelas. Kepentingan-kepentingan barat nampak di situ. Bisa dibaca oleh kaum muslimin. Lalu dirubah dengan mul mulok, muatan lokal. Sehingga dirubahlah menjadi jin dengan mengambil istilah Nusantara sehingga seakan-akan produk lokal, cintai produk dalam negeri. Cintai produk Nusantara sehingga membuat jaringan Islam Nusantara Isinya sama, menggerogoti prinsip-prinsip Islam. Mengkaburkan makna-makna Islam. Mengajak manusia mengambil satu warna yang berbeda tentang warna Islam dari apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian isi daripada misi-misinya tidak lain juga untuk menguntungkan pihak-pihak selain Islam dan merugikan kaum muslimin. Tidak membela kepentingan Islam dan kaum muslimin. Lebih menyuarakan dan memaksa kaum muslimin untuk memenuhi kepentingan-kepentingan selain kaum muslimin. Agar kaum muslimin menjadi pihak yang mengayomi dalam tanda kutip menuruti apa saja yang dimaukan oleh selain kaum muslimin dan menerima apa saja yang disodorkan oleh selain kaum muslimin dan tidak boleh ada istilah tak bil ma'ruf wa hauna 'anil munkar menghilangkan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas tak bil ma'ruf wa hauna 'anil munkar kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kalian menyeru kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Ini dihilangkan. Sampai kemudian diistilahkan ajaran-ajaran Islam yang menghukumi ini benar, ini salah. Ini hak, ini batil. Itu dikatakan ajaran dogmatis. Apa dogmatis? Dok artinya apa? Iya. Dogmatis, dogma, doktrin. Ya. Apa? Memahamkannya apa ini? Pemahaman yang apa Pak Dokter? Kalau saya bilang dogmatis, mbah ini nanti protes. Ya. Mbah nggak paham, padahal saya juga nggak paham. Apa? Siapa yang bisa memahamkan? Iya. Apa itu? Ya, ditanam. ya sekarang guru bahasa Indonesia, Pak Bahjat. Apa Pak Fajar? Bahasa Indonesia-nya. Ya? Sesuai kaidah hukum. Dogma. Ada lagi yang punya? Pak Budi. Ini guru-guru yang bisa menerjemahkan. Nah, dogmatis apa? pemaksaan pemikiran. Jadi orang itu di doktrin agar pemahamannya seperti itu. Tidak memberikan ruang gerak untuk mengambil sisi pandang yang lain. Harus begitu. Tanpa memberikan kesempatan untuk mencerna apa alasannya. Kenapa seperti itu? Kalau tidak begitu memangnya kenapa? Ini kalimat-kalimatnya jin. Ya. Kenapa harus begitu? Kalau nggak begitu kenapa? Ya. Nah, pemahaman terhadap pemisahan antara hak dan batin ini benar, ini salah, itu dianggap mengajarkan pemikiran yang dipaksakan. Lawan dari dogmatis apa? Kalau lawan itu antonim apa sinonim? Antonim. Nah, sekarang antonimnya dogmatis apa? Open Aduh nggak kedengar. <laughs> Apa itu Mbak? Ya. Allah mustahil. Ya. Jadi orang dibiarkan untuk berpikir sesuai dengan seleranya. Saya maunya begini, nggak mau yang seperti itu. Biarkan, kasih kesempatan. Ya. Lebih terbuka itu yang dimaukan. Saya maunya baca Quran dengan langgam lagu Banjar. Jangan didoktrin untuk lagu-lagu Arab. Itu contohnya. Ya biarkan saja. Nggak usah dikatakan salah. Kalau dikatakan salah, itu namanya dogma. Doktrin harus Arab. Ya. Dan seterusnya. Nah, semua ini dalam rangka untuk menghancurkan prinsip-prinsip da'watul Islam, dakwahul tauhid, dakwahul sunnah. Sehingga wa aminu bi berimanlah kalian kepada rasulnya ini menjadi pengikat bahwa tidak bisa seorang akan berislam menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali harus terikat dengan keimanan terhadap Rasulnya SAW yaitu ketika dia sudah berikrar asyhadu anna Muhammadan Rasulullah aku bersaksi bahwa Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang di situ dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian terikat dengan beberapa ketentuan yang mesti dipenuhi membenarkan beritanya menjalankan perintahnya nah ma فيما ta'atu fi فيما amar, menjauhi larangannya istina bima naha anhu wa zajar wa la Allah illa bima syara'a dan tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan tata cara yang dibawa diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga penting bahwa tidak sembarangan asal mengaku dan asal menyuarakan, asal membuat satu kaidah-kaidah tentang Islam lalu berjalan sesuai dengan apa yang dimaui inilah yang perlu kita fahami dan perlu kita berusaha juga berbuat sesuatu untuk mengimbangi meski dengan kapasitas yang amat sangat terbatas. Tapi kita jangan ikut larut dan mengalah. Diam saja. Kita harus bangga dengan sunnah. Kita juga harus percaya diri dengan kepala yang tidak tertunduk malu ketika mengamalkan sunnah. Di kantor karena pakai jenggot nggak berani bicara. Karena merasa belum apa-apa, belum orang bicara sudah merasa jadi bahan perhatian. Ya bicara saja tentang Islam, tentang sunnah, tentang ilmu sesuai dengan hikmah, sesuai dengan apa yang bisa difahami, sesuai dengan apa yang dimampui, yang dikuasai. Karena ketika mereka mendapatkan hidayah, mereka akan bersyukur nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendapatkan ganjaran di balik itu. Nah. Ajaran Islam ajaran yang lebih maju daripada ajaran-ajaran kaum yang lain karena mereka sudah berlalu masa aktifnya tidak lagi bisa difungsikan ketika mereka tetap memakai yang itu seharusnya mereka yang minder. Nah, dalam urusan dunia, manusia berperang dengan mode gaya hidup. Ketika zamannya sekarang keluaran tahun 2000, kita pakai produk tahun 90-an. Berkumpul di situ ya tahun 90 ini tahun 2000 tahun 2000 2000 2000 ini 90 sendirian rasanya malu kalau urusan dunia contoh mobil ya, parkir di lapangan semuanya seni Avanza ini satu sendiri apa misalnya Keri tahun 86 Nanti mau pulang dia pulangnya belakangan nunggu orang sudah bubar baru masuk mobil situ. Ini kalau urusan dunia. Tapi urusan agama ya. Islam datang belakangan. Nasoro, Yahudi, Majusi tidak berlalu. Tapi mereka pede orang muslim yang malu. Ini kan keliru. Harusnya kita yang keluaran terbaru dan yang paling diakui yang masih diberlakukan yang tidak akan ada lagi masa kedaluarsanya dan jangan malu sunnah akan sampai hari kiamat tidak akan kedaluarsa agama-agama yang lain sudah lewat barat mobil tahun 70-an tinggal rongsok harus dibuang kalau mobil masih laku dijual kiloan. Kalau agama tidak laku lagi. Pokoknya tidak menerima yang ini. Buang nanti tempatnya di sana, tempat rongsokan, jahanam. Allah wal billah. Sehingga kita punya kabar gembira untuk mereka dan kita juga bertanggung jawab untuk membuat gambaran yang indah tentang Islam sekaligus kita juga merasa bangga bukan ujub bangga di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kita agama ini. Setelah ini kita akan baca beberapa hadis yang dibawakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada kaum muslimin Khusus perlakuan-perlakuan Allah Subhanahu wa taala yang mengistimewakan kaum muslimin dari beberapa hal yang tidak diberikan kepada selain mereka. Ini juga patut untuk disyukuri dan menjadi sesuatu yang membuat besar hati meski bersendirian. Berbesar hati terhadap Islam ini. Berbesar hati dengan sunnah. Sehingga tidak perlu kita berkamuflase. Jangan terbiasa menjadi apa metamorfosis mengalami apa metamorfosis mbak kalimatnya juga dari tadi aneh-aneh ya metamorfosis itu berubah wujud Mancala Putro, ya nggak apa-apa. Mancala Putro, ya. Giliran orang Banjar nggak tahu. Kalau ke masjid sunnah rapi, pakaian di atas mata kaki, berjenggot, berjubah, pakai kelan suah. Giliran ke tempat lain, ke mall, wah pakaiannya lain lagi. Nanti dinas yang ketika ke masjid pakai jubah pakai peci, ketika dinas ya pakai topi pakai dasi. Anda nggak pakai topi pakai dasi? Tidak, tidak pantas. Biarkan sunnah. Minimal hal-hal yang telah ditetapkan dengan oleh syariat. Batasan-batasan itu jangan biasakan untuk dikorbankan. Ini kita sebutkan bukan berarti menghukumi. Tapi karena kita berkaca. Kita bicara dari tadi ada orang-orang yang memang mereka minder dengan sunnah untuk tampil di tengah-tengah umat-umat Islam sendiri. Lain kalau di tengah-tengah sana keluarganya cosbus. Memang yang nggak ngerti sunnah. Ini di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Kok malu? Sehingga pakaiannya diturunkan ke bawah mata kaki. Ya. Nah, saya ketemu orang yang pernah ikut taklim begitu pas ketemu di jalan, pas kemudian berubah wujud. Ya. Kita mau temui dia menghindar. Karena malu. Nah kalau seperti ini kita beragama untuk siapa? Penting. Kaitannya dengan bagaimana kita menanamkan ini juga kepada anak-anak kita. Ya, sering terjebak ya anak-anak kita yang sekolah di sini misalnya, kalau sekolah rapi nanti giliran main di luar pakai celana pendek tidak diingkari padahal itu kemungkaran sama ya. memang kita berusaha tapi kita harus yakin dengan sunnah ini bahwasanya mengamalkan sunnah itu keselamatan Ya, sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh yang akan menjadi kendaraan yang menyelamatkan kita dari tenggelam terbawa tertimpa azab Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita punya kabar gembira untuk manusia secara umum maka kita juga harus merasa bergembira dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk membawa diri dengan sunnah ini semoga kita istiqomah dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita ketika kita berat mengamalkan sunnah di masa-masa sunnah itu telah dianggap asing jelas kalimat-kalimat yang menyakitkan akan dilontarkan disitulah tahapannya ilmu amal dakwah sabar sabar karena sabar ini disebutkan menjadi tahapan terakhir karena memang semakin seorang berusaha mengamalkannya apalagi sampai pada tahap mendakwahkannya maka dia akan berbenturan dengan sekian banyak perintang-perintangnya, gangguan-gangguannya. Baik gangguan dari luar, ucapan-ucapan yang menyakitkan, pandangan-pandangan yang menyakitkan hati, ataupun gangguan dari dalam, kecil hati, ciut hati. Belum lagi bisikan-bisikan syaitan yang senantiasa membuat tipuan-tipuan dengan hiasan-hiasan indah yang justru menghancurkan. Nah, fadlul Islam, Islam ini dengan keutamaannya. Itu kita sandang sebagai sebuah keutamaan dan kita berbekal dengannya. Mengajak manusia untuk meraih keutamaan tersebut. Ini yang kita sampaikan dan semoga juga bermanfaat meskipun kita terlewati dari memasuki pembahasan yang baru dan kita murajaah. Jazakumullah khair walhamdulillah rabbil alamin. Fadhalu hafizakumullah.